Pada kesempatan yang lalu kita sampai kepada bab an-nuzul ila sama'i dunya tentang salah satu sifat Allah yaitu bahwasanya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Kata al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah wa annahu azza wa jalla yanzilu ila sama'i dunya. Bahwasanya Allah azza wa jalla turun ke langit dunia ala ma sahabihil khabar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang telah sahih dari sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila i'tiqadi kaifiyatih tanpa kita membayangkan bagaimana turunnya Allah tersebut. Ehwani fillah rahimani wa sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya hadis tentang turunnya Allah itu hadis yang mutawatir. Kata para ulama ada 23 perawi dari kalangan sahabat rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ijma ulama tentang wajibnya kita menetapkan sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Dan ini merupakan ya salah satu sifat yang wajib kita tetapkan apa adanya, tidak boleh kita menyerupakan dengan turunnya makhluk tidak boleh kita membagaimanakan sifat turunnya Allah, tidak boleh kita ya mentakwil turunnya Allah dengan turunnya perintahnya atau turunnya rahmatnya atau turun malaikatnya dan sebagainya. Ya, kita tetapkan apa adanya Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang telah Rasul sabdakan dan yang telah dipahami oleh para salafus soleh, para sahabat tabiin dan tabiut tabiin. Ya, tidak ada seorang sahabat pun yang mentakwil Ya, turunnya Allah dengan turunnya rahmatnya, dengan turunnya perintahnya. Demikian pula para tabi'in dan para tabi'u at-tabi'in. Ya, kemudian tidak boleh kita menolak sifat turunnya tersebut. Pada pembahasan terakhir kita kemarin, kita sempat membahas tentang kedustaan alil bid'ah terhadap Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Ya, provokatornya diantaranya adalah Ibnu Batutah. ya, seorang pengelana yang suka menulis ya hasil ya sejarah yang dia tulis namun di situ kata ulama banyak kedustaan, banyak kepalsuan. Eh di antaranya dia mengatakan dia pernah sampai tiba ke Damaskus, ibu kota Suriah. Eh sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dari eh penjajahan, penindasan, kezaliman kelompok Bashar Assad dan sekutunya. Semoga Allah menghancurkan mereka semuanya dan semoga Allah memerangi kelompok Syiah Rafidah, kelompok Syiah Nusairiyah Al-Hausiyah di mana saja mereka berada. Kata Ibn Battuta, dia pernah sampai ke kota Damaskus tanggal 9 Ramadan tahun 726 Hijriah dan dia melihat katanya ya melihat Syekhul Islam mengatakan turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbar ini. Kemudian beliau turun dari mimbar. Ini kedustaannya Ibn Battuta dan ini dinukil oleh Al-Bidah sampai di negeri kita. Ya, sebagian tulisan Al-Bidah mereka menulis hal tersebut untuk menuduh Syekh Islam atau ajaran Wahabi sebagai mujassimah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Naudzubillah min dalik. Ya, kita dari awal kajian kitab akidah, tauhid asma wa sifat tidak pernah kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahkan kita apa? Eh mengatakan kita tetapkan apa adanya tanpa menyerupakan dengan apa? makhluk. Ya. Dan persamaan kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Allah punya wajah, makhluk punya wajah, namun tidak sama antara wajah Allah dengan wajah makhluk. Ya, dan sudah kita sampaikan bantahan kepada kelompok Asy'ariyah bahwasanya ketika mereka mengatakan kita adalah penyerupa Allah dengan makhluk, ya kita dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk dikarenakan kita menetapkan eh, ya sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka juga sebetulnya juga eh, ya menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka menetapkan tujuh sifat. Sifat al-haya kehidupan, sifat ilmu, sifat al-kalam berbicara, sifat asama pendengaran, sifat al-basar penglihatan, sifat al-iradah ya, kehendak, sifat al-qudrah kekuasaan. Sifat itu semuanya ada pada makhluk. Makhluk punya kehidupan, makhluk punya ilmu, makhluk punya akalam, makhluk punya asam pendengaran, makhluk punya pendengaran, irada awal kudrah. Apakah mereka juga tidak jatuh ke dalam penyerupaan? Ya. Namun itulah kontradiksinya alu al-bid'ah. Ya, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya itu bukan dari Allah, maka mereka akan mendapatkan kontradiksi pertentangan yang baik. Itulah ahli bidah. Ya, kalau kita eh konsisten. Kita mengatakan semua sifat Allah wajib ditetapkan tanpa melupakan dengan makhluk. Mereka apa? Pelimpan, hanya menetapkan tujuh sifat, yang lain mereka tolak, yang mereka yang lain mereka apa? Takwilkan. Ya, makanya mereka menuduh kita sebagai eh mujasima musyabbiha eh padahal naudzubillah min dalik sudah kita sampaikan tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Eh mereka berusaha untuk menggiring manusia kepada ajaran mereka dan menjauhkan umat dari ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Ya, meskipun mereka mengaku ahli sunnah, ya, padahal mereka alu al bidah ya atau, atau ahli sunnah ya sudah ahli sunnah namun kawi 10 ya. ya berapa saat yang lalu ada muktamar di Sisan di Cisnya ya mereka kumpul mengatakan ahli sunnah wal jamaah itu asaria dan Maturidiyah saja. Naudzubillah min dalik. Ya, padahal kalau diteliti ahli sunnah wal jamaah ya adalah yang menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh para sahabat Rasulullah SAW tabiin dan tabiu atabiin. Kalau mereka mengaku alusuna ya sudah alusuna, namun KW 10 ya alusuna yang imitasi yang palsu. Nah, namanya alusuna, namanya saja alusuna. Kalau yang sebenarnya yaitu berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW. Ini sunnah Rasul. Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ila sama'i dunya hina yabqa sulusu al-laili al-akhir. Rabb kita turun ke langit dunia ya pada sepertiga malam terakhir. Fayaqul man yad'uni fa'astajibulah. Barang siapa berdoa kepadaku aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Barang siapa minta kepadaku aku akan beri. Man yastaghfiru fa'aghfirullah. Barang siapa minta ampun aku akan ampuni. Ya, sekali lagi yang mutawatir dan disahihkan oleh para ulama alil hadis. Ya, namun itulah alil bijak. ketika mereka sudah tidak punya dalil, tidak punya hujah melawan alil sunnah, mereka membuat banyak kedustaan. Sejak dulu maupun sekarang. Di antaranya mereka menuduh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya beliau. Eka eh, burat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhibah. Ya, tidak sungguh besar, ya sungguh dusta apa yang keluar dari mulut mereka ya kabrat kalimatan takhruju min afwahim iyakuna illa kadiba tidaklah mereka berkata kecuali dusta itu adalah ya dinuhum dinu alil bidah al kadib harus antum ketahui ini adalah ya prinsip yang harus antum pegangi agamanya alil bidah itu al kadib dusta jangankan untuk berdusta atas nama kita berdusta nama Allah saja mereka apa berani ya, mengatakan ini adalah ibadah pada itu bid'ah Wa yaquluna Allahil kadhiba. Mereka adalah orang yang berdusta atas nama Allah. Maka mudah untuk berdusta atas nama manusia. Ya, dan yang paling dusta ada kaum Syiah Ar-Rafidhah kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan maraitu qauman ashhada bizur minar Rafidhah. Aku tidak pernah melihat kelompok alis alil bid'ah, kelompok ahwa nafsu yang lebih berdusta daripada Syiah Arafidah. Artinya kelompok ahli bidah mereka banyak berdusta. Cuma yang paling banyak adalah kelompok Syiah Arafidah. Kembali kepada pembahasan, ya Ibnu Batuta mengatakan dia melihat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah itu berkhutbah di Masjid Jami di Damaskus ya pada hari Jumat. Ya, padahal ya, kata para ulama untuk membantah kedustaan tersebut yang pertama buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya sangat banyak tentang akidah dari mulai yang kecil sampai yang paling besar ada al aqidah al wasitiyah ada al aqidah al hamawiyah ada akidah tatmuriyah bahkan beliau mengkhususkan syarhu hadis nuzul syarah hadis tentang turunnya Allah beliau punya kitab khusus dari kesekian buku-buku tersebut tidak ada beliau mengatakan turunnya Allah seperti turunnya makhluk apalagi seperti turunnya beliau dari mimbar Bahkan beliau melarang daripada ya, atam B atau atamsil. Ya, silakan lihat dalam kitab-kitab tersebut. Ya, dan justru kita pelajarkan, sudah kita ajarkan beberapa kitab tersebut di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada beliau menyerupakan Allah dengan al-makhluk. Itu yang pertama. Ya, buku-buku beliau sebagai saksi, beliau terlepas dari kedustaan tersebut. Yang kedua, bahwasanya dari tanggal ya, dari sejarah itu sudah kelihatan eh kedustaannya. Ibn Battuta mengatakan dia masuk ke kota Damaskus atau Damaskus tanggal 9 Ramadan tahun 1900 eh, tahun 726 Hijriah. Tahun 726 Hijriah. Padahal dalam sejarah disebutkan bisa dilihat dalam biografi Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu beliau dipenjara gara-gara hasutan kelompok al-bidah ya al bid'ah ketika nggak bisa melawan hujannya alisuna sunnah lapor kepada penguasa ya dan penguasa pun ketika terpengaruh maka beliau atau mereka berbuat dolim kepada eh, ulama-ulama uh, al sunnah wal jamaah Syekhul Islam Taimiyah Allah masuk penjara itu bulan Syakban sama tahunnya 726 Hijriah mana yang lebih dulu Syakban atau Ramadan Hah? Eh, dan beliau tidak keluar dari penjara tersebut sampai meninggal dunia. Eh, ya, kalau tidak salah bulan Dhul tahun 728 Hijriah. Dua tahun kurang lebih beliau di, di penjara pada waktu itu. Ya, di sebutkan dalam sejarah, beliau mulai bulan Sya'ban 726 Hijriah sampai Dhul 700 eh, ya Hijriah beliau berakhir penjara tidak keluar sama sekali maka ini jelas menunjukkan akan kedustaan seorang yang bernama Ibnu Battuta dan itu sekali lagi diambil oleh sebagian eh, kelompok paling bidah untuk menyudutkan dakwah as-salafiyah, dakwah di sunnah, dakwah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ikhwani fillah rahmani wa rahmakumullah. Kemudian yang ingin kita bahas, eh, dan ini dibahas juga dalam kitab Syarah Itikad Ahmad Ahli Hadis oleh Syekh Hamad bin Ibrahim bin Al-Utsman tentang masalah tadi kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk dalam semua sifatnya. Kita yakini Allah turun ya seperti ya atau sesuai dengan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Walam yakullahu kufuwan ahad. Laisa si syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dengan zatnya, dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bila takyif sebagaimana kata Al-Imam Malik rahimahullah taala beliau mengatakan al istiwa maklum wal kaifu majhul. Allah istiwa tinggi di atas al aras itu sudah dipahami secara bahasa maknanya. Kata ulama At-Tabi'in Abul Aliyah dan juga Mujahid dalam Sahih Bukhari, arti istawa adalah ala wartafa, Allah tinggi di atas al arsh ya. Kemudian kata beliau wal kaifu majul. Bagaimananya Allah ya, tinggi di atas arsy itu majhul, tidak ada yang bisa mengetahui. Ini masalah gaib. Ya. Dan sudah kita sampaikan, kita tidak akan mungkin seorang itu bisa membagaimanakan sesuatu kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Yang pertama melihat zatnya. Pernahkah kita melihat zat Allah? Tidak pernah. Maka nggak mungkin bisa membagaimanakan sifat Allah. Yang kedua, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau kita pernah melihat yang serupa dengan sesuatu itu. Apakah pernah kita melihat sesuatu yang serupa dengan Allah? Tidak pernah. Nah ya, tidak mungkin kita bisa membayangkan tentang zat atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita bisa bagaimanakah sesuatu kalau ada kabar berita tentang bagaimananya sesuatu itu. Sedangkan sifat Allah tidak ada kabar dari Al-Quran dan Sunnah tentang bagaimananya, kita hanya diberitahukan Allah punya sifat demikian. Allah punya sifat wajah, punya sifat tangan, punya sifat turun. Allah tinggi di atas aras. Allah punya sifat ghadab kemurkaan. Allah punya sifat kasih sayang. Allah punya sifat ridha. Allah punya sifat mahabbah cinta. Cuma disebutkan ya itu saja. Maka kita alusunah wal jamaah mencukupkan diri dengan apa yang Allah telah sebutkan dan juga yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula masalah aturannya Allah. Rasulnya mengatakan Allah turun ke langit dunia. Sudah selesai. Kita imani apa adanya. Tidak boleh kita membayang-bayangkan. Akal kita tidak akan sampai kepada hal tersebut. Sebagaimana kata Imam atau Hawi, ya eh, kata beliau, la tudrikuhu al afham walata la al auham. Eh bahwasanya eh akal pikiran kita, benak kita tidak akan mungkin sampai kepada yang membagaimanakan sifat-sifat Allah tersebut. Kita imani apa adanya tanpa merupakan Allah sifat Allah dengan makhluk dan kita tidak boleh apa membayang-bayangkannya. Kata Imam Malik tadi, ya Allah tinggi di atas aras itu maklum sudah dipahami wajib kita yakini wajib kita tetapkan. Namun bagaimananya Allah tinggi di atas aras ini kita apa tidak tahu. Makanya al sunnah itu menyerahkan masalah bagaimananya kepada Allah, bukan menyerahkan maknanya kepada Allah. Sekarang ini muncul ahli bid'ah yang mereka ingin menggiring umat kepada kesesatannya dengan mengatakan dan berdusta atas nama salaf. Ya, mereka mengatakan salaf dulu itu mentafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Tidak tahu apa mana Ar-Rahman al-Asistawa. Ya, ini adalah eh, sekali lagi antum harus yakin alim bidah semuanya itu kadabun, dajalun, semuanya. Ya, tidak ada pengecualian. Sebagaimana kata Imam Syafi'i tadi dan yang paling berdusta adalah kelompok Syiah Ar-Rafidah. Eh, salah satu tokoh agama di negeri kita mengatakan as-salaf mereka menyerahkan makna eh, Allah istiwa di aras tidak ada yang mengatakan salaf dahulu eh, ya eh, tidak ada salaf yang mengatakan Allah istiwa eh bersemayam di atas as atau tinggi di atas al aras mereka menyerahkan maknanya kepada Allah wallahu alam apa maknanya ini kadzabun paham kata Imam Malik tadi jelas Imam Malik membantah ucapan tersebut oh, Imam Malik mengatakan al istiwa maklum Allah di atas al-aras itu maklum. Dipahami maknanya. Ya. Sudah apa jelas ucapan tokoh tadi itu dusta. Karena Imam Malik mengatakan dan beliau termasuk salafus saleh mengatakan hati Ar-Rahman al-Asistawa itu sudah dimaklumi oleh para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Ya, ini adalah apa? kedustaan. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan wallahu alam apa mana ar-Rahman alat asistawa, maka seolah-olah apa? Dia menuduh Rasul juga tidak paham makna ayat tersebut. Ketika Rasul membaca ayat wa yabqa wa rabbika dzul jalali wal ikram, kakalah Seolah-olah apa? Ketika mereka mengatakan Ya, ini maknanya wallahu alam nggak tahu, seolah-olah Pak Rasul juga tidak tahu. Ini sekali lagi tuduhan keji kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kemungkinan yang kedua, Rasul tahu, cuma Rasul tidak menyebut, tidak mau menyampaikan kepada umatnya, alias menyembunyikan. Naudzubillah min dalik. Dua-duanya eh, jelek tuduhan kepada Rasul Sallam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al mufawwidah syar'u alil bidah. Kelompok yang menyerahkan sifat-sifat Allah atau makna sifat-sifat Allah kepada Allah itu sejelek-jelek kelompok ahli bidah. Karena apa tadi? Mereka menuduh Rasul tidak tahu maknanya, ya. Atau Rasul tahu cuma tidak menyampaikan kepada kita. Kedua-duanya apa? Jelek. Ini sekali lagi ahli bidah demikian dan itu ada di tengah-tengah ya kaum muslimin di negeri kita. Makanya ya harus kita apa selektif waspada karena fitnah syubhat ada di mana-mana. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Al-kaifu majhul. Bagaimana yang Allah turun? Ya, kita apa? Ya tidak boleh membayang-bayangkannya. Kemudian tidak boleh kita mentahrif. Bila tahrif tanpa kita mentakwil menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Jelas-jelas Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa taala. Yang turun ada Rabb kita ya ila sampai dunia ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir mereka lebih a dan ini pernah kita dapati juga dalam eh, kitab-kitab bahasa Arab kitab-kitab nahu makanya ahli sunnah wal jamaah punya misi dan visi tasfiyah wa tarbiyah untuk menegakkan ya masyarakat yang islami untuk menegakkan hukum Islam di atas muka bumi ini untuk menjadikan umat Islam dari jaya harus ada tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Dari kotoran syirik, kotoran bid'ah, kotoran pemikiran sesat, ya, liberal dan seterusnya. Dan mentarbiyah umat di atas Islam yang murni bersih. Sebagaimana yang Rasul katakan, Taraktukum alal mahajjatil beba lailuha kana hariha la yazigu anha ilahalik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Ini yang ingin apa? Kita sampaikan kepada umat. Islam yang putih bersih tanpa kotoran syirik, khurafat, al-bid'ah dan pemikiran-pemikiran sesat yang lainnya. Di antaranya apa? Mentasfiyah di antaranya juga kitab-kitab bahasa Arab, ya. Ada kelompok-kelompok al bid'ah yang menyusupkan akidah mereka ke dalam apa? Kitab bahasa, ya di antaranya dulu kita pernah belajar suatu kitab Nahwu, di situ ya disisipkan akidah asaria, yaitu tadi seperti contoh ayat wajah Arab buka Kata mereka wajah kalau dalam ayat wajah Arab buka datang Arabmu pada hari kiamat untuk memutuskan perkara hamba-hambanya. Kalau kata mereka yang datang bukan Allah, yang datang perintah Allah wajah amru rabbika. Ya. Itu mereka lewat bahasa. Makanya harus kita teliti. Kalau tidak, kita akan masuk ke dalam jaring-jaring mereka. Demikian pula dalam masalah hadis ini, mereka mengatakan, eh mungkin mereka tidak bisa membantah hadisnya, tidak bisa mengatakan hadisnya dhaif karena mutawatir. Mereka lewat jalan yang lain. Itu al bidah. Mereka licik, mereka juga punya permainan cantik. Maka sekali lagi harus waspada. Ya, banyak di antara mereka juga seperti itu, dia main kasar. Nah, main apa? Main cantik. Di antaranya apa? Yang Rabbuna Tabaraka Ta'ala turun ke langit dunia, kata mereka yanzilu amru rabbika. Ada yang mentakwilkan yang turun adalah perintah Rabbmu, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mentakwilkan lagi yanzilu atau tanzilu rahmatu rabbika. Yang turun adalah rahmatnya Rabbmu. Ya. Ini semuanya takwil yang yang batil. Bagaimana cara mengkantor membantahnya? Yang pertama, ya, Mana seorang sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang mentakwil seperti itu? Dan mereka adalah orang yang paling paham tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam masalah akidah ada istilahnya ya referensi akidah itu adalah pemahaman salafus soleh. Karena kita yakini mereka adalah yang paling aslam, yang paling selamat wal ahkam yang paling bijak, wal a'lam dan mereka yang paling pandai. Ya. Ini harus kita apa? Tekankan dalam ya akidah kita. Para salafus saleh mereka adalah orang yang paling selamat, maka kita ikuti mereka. Mereka yang paling bijak, maka kita ikuti mereka. Mereka yang paling pandai tentang ayat dan hadis, maka kita ikuti mereka. Maka dalam hal ini kita katakan, mana itu seorang sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mentakwil yanzilu rabbuna dengan yanzilu amru rabbina atau rahmaturabina, Tidak akan mungkin mereka dapatkan. Karena semuanya para sahabat, para sahabat soleh sepakat ya mengatakan amir ruha kama Perlakukanlah ayat-ayat hadis sifat sesuai apa adanya, tidak ditakwil-takwilkan. Ya. Itu yang pertama. Kita katakan mana itu asar riwayat atau itu dari otak kalian sendiri. Itu karangan kalian sendiri. Antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala? <clears throat> Mereka ini sebetulnya kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalnya ya bapaknya sendiri mengatakan, "Ya, nak aku punya tangan." Ya, kalau anak mengatakan, "Enggak, Pak, bukan tangan itu, itu kudrah." Maaf, tempeling mungkin sama bapaknya. Hah? Ini kurang ajar, ya apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa yabqa wajhu rabbika. Rabb ya, Allah Subhanahu wa taala kekar wajahnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bal yadahu mabsutata. Mereka katakan, "Enggak ya Allah, engkau enggak punya tangan, enggak punya wajah." Namun itu maknanya. Ini apa? Kurang ajar kepada Allah. dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan tadi, "A antum a'ma alamu amillah." Apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian yang kedua, cara membantahnya kita tadi mengatakan Rab ya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kita bisa bayangkan, seandainya rahmat Allah itu hanya turun ke langit dunia, berarti apa? Mati kita semuanya. Karena kita nggak dapat rahmat Allah. Karena turunnya kemana? Hah? Ke bumi, ke langit dunia, bukan ke bumi. Kita di atas bumi. Sedangkan rahmat Allah hanya turun apa? Sampai di langit dunia saja nggak sampai ke kita, mati semua nggak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam terusan hadis dikatakan Allah berfirman, ya. Fayakul tentunya yang berkata, apakah rahmat Allah berkata? Apakah perintah Allah yang berkata ataukah Allah sendiri yang berkata? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang apa? uras akalnya. Sifat nggak akan mungkin bisa berbicara. Ya. Namun ini adalah zat Allah. Ya. Dia berbicara. Apalagi tidak layak ya sifat Allah berbicara seperti tadi. Man yadi'uni fa'asajibullah Apakah sifat itu yang berbicara ataukah zat Allah? Siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan. Ya, bahkan ulama mengatakan barang siapa berdoa kepada sifat Allah maka dia berbuat syirik. Ya. Karena namanya sifat tidak bisa sebagaimana azad. Ya. Jangan mengatakan ya rahmat Allah, rahmatilah aku. Tidak boleh, haram, syirik. Ya. Berdoa kepada zat Allah, ya Allah. Ya. Udi'uni astajib lakum. Jangan mengatakan ya kudrat Allah, irhamni misalnya. Tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kata para ulama. Berdoa kepada zat Allah bukan kepada sifat Allah. Ya. Maka juga demikian di sini. Ya, tidak mungkin yang berbicara ini kecuali adalah zat Allah. Maka yang turun adalah zat Allah, bukan apa? Sifat Allah tadi atau bukan rahmat Allah, bukan perintah Allah Subhanahu wa taala apalagi Allah mengatakan tadi man yaj'uni fa barang siapa berdoa kepadaku akan kabulkan man yastaghfirni fa man yas'alni fa ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwasanya takwil mereka adalah takwil yang yang batil. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan turunnya makhluk, tidak boleh kita bagaimanakan, ya tidak boleh kita apa? takwil takwilkan dan tidak boleh kita menolaknya. Kita tetapkan apa adanya sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari sini ada faedah yaitu bahwasanya inilah salah satu waktu yang apa mustajab untuk kita berdoa. Sepertiga malam, malam terakhir, ya. Dan salah satu ulama dan salah satu sifat salafus saleh yaitu mereka ada mempergunakan waktu-waktu tersebut untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk minta ampun kepada Allah, untuk introspeksi diri. Ini banyak luar biasa. Makanya harus ada keyakinan dulu Allah turun ke langit dunia. Eh, kalau dengan itu maka kita akan ada apa? Keyakinan dan doa harus disertai dengan apa? keyakinan untuk dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Eh seperti gamelan terakhir merupakan apa? Waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Apalagi kita eh banyak butuh kepada Allah. Eh kita banyak problematika hidup. Eh kita banyak berbuat dosa. Minta kepada Allah, minta ampunan, minta rezeki, minta problematika kita dihilangkan semuanya. Allah ya, ud'uni astajib astajib lakum. Ya. Kemudian ada orang-orang yang ya mentakyif sifat nuzul Allah turun ini muncul dengan ya ucapan lisannya ataupun ya mungkin bisa menjadi bahat untuk menolak sifat Allah turun ya dengan mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia langit eh dunia ini kan terus berputar waktunya ya sekarang mungkin Indonesia ketika malam terakhir nanti berapa saat lagi muncul tempat lain kemudian sebelumnya juga muncul di tempat lain Bagaimana Allah turun? Ya. Kita katakan ya ini adalah pertanyaan yang muncul karena apa? Eh, otaknya sudah dimasuki virus tasbih menyerupakan Allah dengan apa? makhluk. Makanya seperti dari yang awal dulu kita hamaikan, hilangkan dulu atas tasbih Ya, tetapkan apa adanya. Allah mengatakan bal dahuma besutotan. Kedua tangan Allah terbentang. Tetapkan dan tiadakan atas B. Tidak sama tangan Allah dengan sifat makhluk. Titik selesai sudah. Namun kalau ini sudah eh, tidak berhasil, maka muncul banyak penyakit. Ya, virusnya pertama apa atas B. Kalau Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir, bukankah di dunia ini berbeda-beda seperti malam terakhirnya? Ini sudah apa? Eh, tidak selamat dari atas B. Padahal kalau sudah dikatakan sudah titik tetapkan Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir selesai. Ya, tidak perlu mikir-mikir yang lain. Namun inilah asyaiton, terus mewaswasi. Maka dijawab oleh para ulama, yang pertama Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, jangan diserupakan dengan makhluk. Iya makhluk kalau sudah di sini nggak mungkin tempat lain, ya. Demikian pula ya kata ulama, orang yang seperti ini tidak ingat bukankah Allah As-Sami, Allah Maha mendengar, ya. Kalau manusia eh, antum sekarang bisa mendengarkan anak di sini. Bisa nggak antum mendengarkan ceramah di Medina sana? Bisa nggak? Ah? Lah mungkin, nggak mungkin mustahil. Ini adalah pendengaran makhluk. Tidak bisa. Terbatas semuanya. Maka jangan sampai Allah yang maha kuasa, Allah yang maha sempurna, ya, Allah yang ala kulli qadir jangan samakan dengan kita. Makanya tadi sudah sampai ya kalau sudah tasbih tidak dihilangkan, muncul pertanyaan-pertanyaan yang tadi ngelantur. Ya. Kita katakan Allah Maha mendengar semua suara, ya, di mana saja berada, tidak terhalang dari ya, pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Eh, maka jangan apa dikiaskan dengan al Sama dengan Allah turun ke langit dunia. Pokoknya yakini sepertiga malam di mana saja yang terakhir itu pasti Allah turun. Ya, yakini sudah hilangkan atas tasbih. Demikian pula sebagian orang mempertanyakan, oh berarti kalau Allah turun naik dunia, berarti apa? Melewati langit-langit ke ketujuh, enam, lima, empat, tiga, ya diterobos gitu, kemudian lobang dan sebagainya. Ini adalah apa tadi atas B menyerupakan Allah dengan makhluk. mentakif bagaimana tutup sudah. Seperti yang kita sampaikan tadi kaidahnya jangan disamakan, jangan dibayangkan, tetapkan apa adanya. Selesai sudah. Ya. Ada pun yang bertanya, oh kalau begitu arsnya Allah kosong. Nah, ya, kita katakan semua itu ya awal mulanya dari apa? Atas B. Ya, meskipun dalam hal yang terakhir ini, apakah ketika Allah turun ke langit dunia itu arsnya kosong atau tidak? Maka ada tiga pendapat dari alusunan wal jamaah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah merajihkan tidak ya kosong. Karena apa seperti tadi? Bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau manusia sudah duduk di sini nggak mungkin ada di ya, jalan sana, nggak mungkin. Ya. Kalau Allah ala kulli syai'in qadir, jangan disamakan dengan al makhluk. Itu pendapat yang pertama dan itu pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir dan arsnya tidak tidak kosong karena Allah ya maha tinggi. Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan arsnya kosong. Ini tidak benar kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian yang ketiga, tawakuf ada yang diam tidak mau berpendapat ini atau itu dan ini pilihannya eh, Syekh Muhammad bin Saleh Thimin rahimallahu taala kalau anak pribadi lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu tetap Allah Ar-Rahman alal arsistawa eh, karena istiwa itu artinya ala wartafa Allah maha tinggi dan itu ada sifat zatiyah bagi Allah subhanahu wa taala ya kemudian juga jangan dikiaskan dengan al makhluk wallahu a'lam Bang Bapunit Bismillah. Ya ingin kita sampaikan lagi dari syarah Syekh Hamad bin Ibrahim bin Muhammad Al Utsman tentang tadi masalah istiwa ya apa apakah kosong arsnya Allah saya bacakan biar ya kita lebih mantap dengan referensi yang ada disebutkan di sini pada halaman 280 Qala uh, falladhi uh, huna mas'alatun yadhkuruha ba'du alil ilmi fi nuzul. Ada suatu permasalahan yang disampaikan oleh para ulama tentang turunnya Allah ke langit dunia. Wahia hal yakhlu minhul arsh aula. Apakah arsnya Allah itu kosong atau tidak? Ida nazala subhanahu wa ta'ala sama dunia. Ketika Allah turun ke langit dunia. Kata beliau, Falladhi alai jumhur ali sunnah annahu yanzil wala yakhlu minhul arsh. Eh, kata pengarang kitab ini, pendapat jumhur alusunnah wal jamaah Kebanyakan wal jamaah mengatakan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir dan arsnya tidak kosong. La yakhlu minhu al arsh. kala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah, jumhur ahli sunnah yaqulun innahu yanzilu wa la yakhlu minhu al arsh. Kebanyakan alusunan mengatakan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir dan arsnya tidak kosong darinya. Kamanukilah misul dalik an Ishak bin Rahawai. Dan ini dinukil dari ulama asalaf yang bernama Ishak bin Rahawai, Muhammad bin Zaid, wa dan selainnya. Wa an Ahmad bin Hambal fi risalati ila Musaddad. Dan ini juga mereka nukil dari Imam Ahmad bin Hambal rahimallahu taala. Ya. Wa hada Syekh Islam nafsihi haitsu hakka hadal qaul. Dan ini adalah pilihan atau pendapatnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berkata hadza huwa sawab. Inilah pendapat yang benar. Wa in kana ta'ifatun mimman yad'i sunnah yadunu khulwal ars minhum. Meskipun ada sekelompok dari yang mengaku al-sunnah, eh, mereka menyatakan eh, arsnya Allah kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan wa sawab qalu salaf annau yanzil wala yakhlu minhul ars yang benar pendapat ulama salaf bahwasanya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir dan arsnya tidak kosong darinya. Wahada tarje yukta bihi ya. Laukan al istiwa min zatiah. Ini pendapat yang kuat menurut Syekhul Islam Taimiyah mala jika dilihat daripada ya, bahwasanya sifat istiwa Allah di atas aras itu termasuk sifat zatiyah, sifat yang selalu ada menempel pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa ta'ifatun taqifu la taqulu yakhlu wala wala la yakhlu. Ada sekelompok yang lain mengatakan ya tidak memilih pendapat ini atau itu, absen ya, diam. Ininya ada tiga pendapat dari ya al-sunnah tentang masalah ini. Ada yang mengatakan Allah turun arsnya ya tidak kosong dari Allah. Ini pendapat yang roja insya Allah. Kemudian yang kedua pendapat yang mengatakan Allah ya turun dan kosong arsnya ya namun ini pendapat yang keliru dan yang ketiga pendapat yang mengatakan atau tidak memilih salah satu daripada dua pendapat tersebut wallahu alam dan itu adalah pendapat Syekh Muhammad bin Saleh Zaimin rahimullah rahimallahu taala dikatakan di sini hadza ikhtiyar walidina ala lama Muhammad as Saleh Zaimin haitsu qala rahimallahu wa laysa lana haqqun fi ma ara an natakalam hal yakhlu minhul arsh aw la yakhlu kata beliau Bukan hak kita untuk berkata apakah kosong atau tidak arsnya Allah tadi. Bal naskut kamasa kata andalika sahaba radhiyallahu anhum. Eh, namun kita diam sebagaimana para sahabat radhiyallahu taalamu diam dari masalah tasawuf wallahu alam. Ini khilaf antara ahli sunnah tidak ya ada unsur pembid'ahan bagi salah satu daripada ucapan tersebut. Ya, saya rasa cukup sekian apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan eh, malam hari ini karena bab berikutnya ini panjang penjelasan ya bab tentang ru'yatul mukminin rabbahum fil akhirah. Dan eh, mohon maaf minggu depan karena masih hari raya tasyrik dan juga masih bawa-bawa kambing ya. Maka kita liburkan insyaallah dua minggu lagi kita akan ketemu insyaallah kita akan lanjutkan akhir dakwana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com